Nama ini diisbatkan di dalam firman Allah surat Al-Hasyr setelah Al-Mu'min. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Muhaimin. hampir semakna dengan nama Allah yang lain. Ibnul Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis pada madah kata haimana dari ha huruf ha setelahnya mim itu menyebutkan haimana semakna dengan ar-raqib. Semakna dengan ar-raqib. Ada juga yang menggabungkan nama ini dengan nama-nama yang menunjukkan liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian memberikan porsi apa namanya memisah. Nah, Al-Muhaimin, al muhid al muqid Al-Wasi' ini semua ada dalam Al-Qur'an. Al-Muhaimin, al muhid al muqid Al-Wasi' termasuk juga nanti yang makna yang di antara makna Al-Muhaimin itu adalah Ar-Raqib. Dan Al-Hafidh ada juga yang memanakannya dengan asyahid. Secara bahasa, sebagian mereka mengatakan makna al-muhaimin maknanya adalah al-amin. Maknanya adalah al-amin. yang membuat yang apa namanya yang lain merasa aman tidak takut ini al amin artinya muhaimin itu menurut mereka asalnya adalah muain apa maknanya sama seperti muaimin Azhari, tahu kan Azhari? Yang punya ide ingin terbang manusia, bagaimana manusia terbang? Ini Al Azhari, pengarang As-Sihah. Nah, menurut bahasa Arab itu sahih, kias yang sahih. Cuma di dalam tafsir dia bermakna al-amin, muhaimin Ada juga yang menyatakan maknanya muktaman. Muktaman. Muktaman itu berarti yang dipercaya. Yang dipercaya. Nah, di dalam Al-Quran <clears throat> kata-kata muhaimin ini disebutkan dua kali. Satu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya sekaligus, yang satu tentang sifat dari kitabnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi di situ dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu bermakna kata Syekh Ali رحمه الله أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية Nah, نعم. ini يعني dia mencakup semua yang ada di dalam kitab-kitab dahulu. Berikut tambahan. Ada tambahan lain itu dalam hal tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran ilahiyah dan akhlak yang mulia. Nah, ini Al-Qur'an. Al-Qur'an dia membenarkan menjadi pembanding kalau dalam terjemahan mungkin sebagai pembanding yang menjadi timbangan bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah. nah, yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang disebutkan oleh para ulama, Allah menurunkan seratus belasan kitab. Sudah disebutkan oleh Membai Haki. Biru. Itu semua terangkum di dalam Taurat dan Injil serta Zabur. Lalu kemudian inti-inti kitab tersebut di dalam Al-Quran. Semuanya diulas, semuanya diperjelas di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran intinya itu semuanya kembali kepada nah, Al-Fatihah dan semua sumbernya apa namanya yang jadi pusat dari Al-Fatihah itu ia karena dua ia karena nasta'in. Ini kalau di, diurut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini semua yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab-kitab sebelumnya, para nabi sebelumnya, dalam Al-Quran ada dan lebih lengkap. Di dalam Al-Quran ada dan lebih lengkap, lebih jelas dan lebih bersih. Lebih bukan artinya yang di sana itu kotor, enggak. Allah yang dari yang yang yang asli, ya, yang asli Taurat, Injil, yang masih asli. Nah, dalam Al-Qur'an semua ada dalam nah isinya. <clears throat> Sebagai hudan linnas ya. Memberi petunjuk, mau'izah, nasihat, busyra, berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, memberi bagi orang-orang yang bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Mereka yang beriman kepada Nabi Musa, dan Harun, mereka yang beriman kepada Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nah itulah mukmin. Nah, mereka itu mus muslim. Disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari berbeda-beda pandangan para ulama tentang makna atau takwil dari Al-Muhaimin. Pendapat Qatadah dan Mujahid menurut Qatadah dan Mujahid Al-Muhaimin artinya syahid. Al-Muhaimin bermakna syahid. Karena asal dari kata haimanah asal dari kata haimanah itu al-hifdhu wal irtiqab. Al-hifdhu wal irtiqab. Menjaga dan mengawas, mengawasi, muraqabah. Nah, seperti itu juga pendapat Ibnu Ibnu Abbas, tapi beliau bukan mengatakannya syahid, tapi asyahid. Ya, asyahid sama saja sebetulnya asyahid mubalaghahnya, ya. Yang artinya apa? Hadir, kan gitu. Mananya kemarin kan sudah lewat, ha? ini ha hadir. Ada juga yang menyebutkan maknanya yang terkait dengan nama Allah yaitu la yang kusulil muti'in yaumal hisab min ta'atihim syai'a tidak mengurangi sedikit pun ketaatan orang-orang yang taat pada hari pembalasan tidak mengurangi sedikit pun ketaatan orang-orang yang taat sehingga tidak memberi pahala kepada mereka. Tidak. Ini maknanya al-muhaimin. Ini Allah tidak mengurangi sedikit pun jatah pahala buat orang-orang yang taat. ada beberapa makna di situ muhaimin Al-Fakhr Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi ahli filsafat mereka itu terkenal dengan nama Razes ada beberapa penafsiran tentang Al-Muhaimin yang pertama Asyahid tadi sudah ya ini Asyahid Artinya di sini Allah itu syahidun ala khalqihi. Kalau bermakna syahid, ya sama saja dengan syahid. Allah syahidun ala khalqihi. Saksi terhadap makhluknya. Bima yakduru minhum. Dengan hal-hal yang muncul dari mereka. Apa yang muncul dari kita? Ucapan dan perbuah, perbuatan. Ini perhatikan makna ini. Allah itu muhaimin artinya apa? Syahid atau syahid sama saja maknanya. Hadir. Ya, bima yasduru minna. Dengan apa yang muncul dari dari kita. Qaulan wa fi'lan. Atau qaulun wa fi'lan. Dengan perkiraan makna ini berarti Allah itu sama maknanya nanti apa? Al-alim. Al-alim, al-alim. Yang kedua, maknanya kata beliau dan beliau kenapa ini juga artinya bagian masih mengambil dari segi bahasa juga dalam beberapa hal memang walaupun dalam bukunya banyak sampai tafsir beliau itu dikatakan bukan dikatakan jamnya jamnya tafsir semua ada Kata mereka para ulama, semua ada di bukunya Razi itu, yang katanya tafsir itu, tafsir kabir. Semua ada kecuali tafsir. Semua ada kecuali tafsir. Lalu apa? Antum mau ilmu logika, ilmu mantik, ilmu sihir, ilmu apa? Ada di dalamnya. Kedokteran, botani, disebut. Tapi tafsir tidak ada kata orang ulama. Dan termasuk orang-orang yang walhamdulillah taballahu alaih. Allah beri ilham beri taufik untuk taubat. Nah, menyesali selama ini berenang di dalam fil sahat, Nah, taubat beliau Syahristani, Juwaini, Imam Haramain, Al-Ghazali rahimahumullah. Nah, orang-orang yang sempat mengingkari apa yang diyakini dahulu dalam dalam perjalanan hidup mereka, menyesal. ha ana za amutu ala ala dini ajaiz naisabur kata sebagian mereka inilah sekarang sekarang aku mati di atas keyakinan perempuan-perempuan tua naisabur yang enggak ngerti filsafat apa yang mereka imani bahwa Allah alal ar ar-Rahman alal arsyistawa itulah dinku itulah agamaku percayaanku keyakinanku ini mereka baik <clears throat> yang kedua al-muhaimin itu al-mu'min Maksudnya tadi jangan yang atas makna al-amin tadi. Alladhi amana ghairahu minal khawf. Amana alladhi ghairahu minal khawf. Ini al-muhaimin maknanya al-amin huwallazi amana ghairahu minal khawf. Yang kedua, yang ketiga, beliau nukil dari Khalil bin Ahmad, ini gurunya sebawai, Al-Muhaimin maknanya Ar-Raqib al hafid Ini makna yang ketiga, Ar-Raqib al hafid Ah, maknanya ya, mana sudah lewat. Ar-Rabi beliau nukilkan kaulul mubarrid Naam. Al-hadabul musyfiq. Al-hadabul musyfiq. yakni ada semacam perlindungan, kasih sayang. Nah, beliau mencontohkan kalau seekor burung terbang di sekitar sarangnya sambil membentangkan sayapnya membela anak-anaknya masih kecil. Nah, itu makna muhaimin. Ada sebentuk syafaqah, ya musyrik iba melindungi merasa sayang nah ini mana muhaimin menurut perkataan al mubarrid nah. yang kelima beliau nukil dari perkataan al Hasan al Basri al muhaimin al musaddiq Nah, ini kembalinya kepada mana mungkin mana al mukmin. Karena mananya musaddiq kan. Yang keenam beliau nukil dari Al-Ghazali Beliau nukil dari Imam Ghazali rahimahullah itu ismun liman kana mausufan bi majmu'i sifatin salat yang mempunyai tiga sifat yaitu kata yang ditujukan untuk sesuatu yang mempunyai tiga sifat mempunyai tiga sifat ahaduha al ilmu bi ahwali syai punya ilmu tentang keadaan sesuatu al ilmu bi ahwali syai ilmu tentang keadaan-keadaan sesuatu. Yang kedua, al-qudratut tamah memiliki ke, kemampuan sempurna. Ala tahsil ala tahsil untuk menghasilkan masalihi dalika syai kemaslahatan sesuatu tersebut kemampuan untuk mewujudkan kemaslahatan sesuatu tersebut al qudratut tammah ala tafsili masalihi syai masalihi dalika syai kembalinya kepada syai yang pertama tadi sesuatu tersebut apa sajalah yang ketiga al muwazabah ala tafsili dalika Nah, ala ala tafsili tilkal masalih. Al muwadabah tekun menekuni ya, tekun dalam upaya mewujudkan maslahat tersebut yang kembali ke atas tadi. Yang menghimpun tiga sifat ini itu namanya muhaimin. Kata Imam Ghazali. Namanya al-muhaimin. Dan tidak mungkin terkumpul yang secara sempurna kecuali pada pada Allah. Anna antajtami ada alat enam alat kamal illa ala Allah. Tidak mungkin terkumpul sempurna tiga hal ini kecuali pada pada Allah. Illa lillahi taala. Nah, ya itu mana enam makna yang dinukilkan oleh Ar-Razi. Nah, sekarang Syekh Sa'di seperti dalam tafsirnya beliau menyebutkan. Al-Muhaimin Al-Muttali' ala al umur wa khafa wa khabaya sudur. Maknanya sama dengan al-muhit, alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Ini al-muttali'. Al-Muttali' ala khafaya al-umur yang memantau, mengawasi perkara-perkara yang khafiyan, yang halus samar tersembunyi. Muttali' ala khafaya al-umur. Ini Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Muhaimin. Yang sangat halus, yang sangat tersembunyi, yang paling dalam. Wa khabaya sudur yang ada di dalam dada yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Nah. Ya, subhanallah kita hafal semua paling tidak tiga ayat terakhir surat Al-Hasyr itu. Huwallahul mad, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Wallahu la ilaha illahu wal malikul quddus. Nah, al malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sering kita lewat. Nah, nah sekarang ini maknanya. Allah muttali' ala khafaya al-umur wa khabaya sudur. Mengetahui segala sesuatu perkara yang tersembunyi. Hatta walaupun kita bersumpah mengatakan tidak. Tapi Allah sudah. Tinggal kita berseru terang jujur. Ya, Urusan di dunia mudah. Sementara, sementara. Itu dalam riwayat disebutkan. Ya. Kenapa Harut dan Marut menerima cobaan yang ditakdirkan oleh Allah pada mereka dalam riwayat nanti disebutkan milih dunia hukuman dunia atau di akhirat mungkin ketentuan dunia atau akhirat milih mereka di dunia kenapa dunia tidak abadi lenyap Ya, begitu juga dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kesenangan dan nah, kemewahan. Semua serba sementara. Sakit-sakitnya misalnya jatuh dalam dosa, dalam maksiat. Malu sebentar. Nah, kalau tidak berartinya kalau tidak bertobat atau kena hukuman, paling seumur hidup berapa kali lah? Berapa tahun? Nah, Sepuluh dua puluh tahun. Itu kalau tidak bertobat. Nah, tapi kalau bertobat, kalau orang itu sudah bertobat, jangan coba-coba untuk mengungkit. Ya, Anda berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Dia bertobat, selesai urusannya. Nah, ya, kalau ada yang mengungkit, ber, nah berhadapan dengan Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi, memerangi waliku, maka aku melakukan perang dengannya. Nah, Allah sudah melindunginya. Innallaha yudafi'u 'anil mu'minin. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Nah. Ya. Nah. Sampai disebutkan dalam ketika dalam kasus masalah taubat. Kalau ada orang yang mengungkit kamu, katakan memang saya nah, melakukannya dan laqad tubtu ilallah. Nasallallahu taqabbala minni. Dan itu memang saya akui, saya memang salah, itu memang jelek dan itu memang tidak pantas. Ya, if'al ma badalak. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi jujur memang tahu dan menyesal, memang itu salah. Ya. Dan itu cuma sebentar. Ya. Nah. Itu kalau ada yang artinya terlihat nampak kebaikannya bertobat kepada Allah kemudian ada yang cari-cari masa lalunya bahaya ya, bahaya nah rahimahullah akar al iman bihadal ismi Inna Allah subhanahu huwa syahid ala khalqihi ya la yaghibu anhu min af'alihim syai' Tidak ada satupun yang luput gaib dari Allah perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah apa yang kita lakukan. Walmallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang kita kerjakan. Wala yadillu rabbi wala yansa. Aku tidak bingung, tidak sesat, tidak pula lupa. Allah tidak lu, Allah tidak lupa. Nah. Ya, tapi seperti yang dikatakan orang, ya, nah, dosa lain-lain itu memang mudah untuk taubat. Zina, khomer, mencuri mencuri ya, minuman keras, membunuh, merampok. Orang itu bisa taubat dari perbuatan itu. Tapi kalau sudah dusta, billah. Kalau sudah dusta, apalagi sumpah dusta, bahaya. Itu hampir-hampir tidak akan mungkin menarik kembali ucapannya. Kalau dusta, kalau dusta. Sulit Nasallallahu alaihi Makanya Rasulullah mengingatkan, ah, iyyakum wal kadib. Kalau orang itu sudah berani dusta, perbuatan yang lain-lainnya itu menjadi nah, mudah. Nah, sampai akhirnya apa? Cari dalil dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini bahaya. Ya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bukan fajir saja, bukan fajar. Fujur. Bukan fajarah, bukan satu disebutkan oleh Rasulullah. Bukan satu. Bukan fajarah, bukan sah, satu. Fujur, banyak. Nah, kalau sudah fujur itu terlakukan, yahdi ilan ilan nar Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ada menghasankan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minal minaz zina dalam riwayat. Ana ingat. Tahhir fahisha fa fahisha. Wa lisani minal kadhib. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. wa farji minal fawahish atau dalam mungkin satu yang lafaz lain minaz zina wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib sucikan bersihkan ya Allah hatiku dari nifak kalau sudah nifak naudzubillah salah satu bentuk kenikfakan itu ya, berat untuk dia Kan nanti disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini diingatkan juga oleh para imam kita. Salah satu tanda kenifakan itu kamu berat untuk sholat. Berat untuk melakukan kebaikan. Apalagi yang lebih besar. Nah. Il, wa, la yunfiquna illa wahum karihun. Tidak berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa, Tidak suka untuk berinfak. Nah, dan itu salah satu sifatnya kirim orang-orang munafik ini. Nah, tidak senang orang melakukan kebaikan. Kalau misalnya orang itu berbuat baik, masya Allah, nah, ini ria. Nah, kalau kurang, ini nggak butuh Allah dengan dia. Ini seperti orang munafik itu melihat sahabat kadang-kadang membawa segenggam untuk sodako apa itu? Pelit kali juga. Nah, Allah nggak butuh yang sedikit itu. Nanti kalau banyak orang datang bawa, oh ini murai. Ini munaf sifat-sifat orang munafik. nal mu'minina fi Kemudian tadi المطلع لا يعزب عنه نعم Beriman dengan nama Allah Muhaimin ini ya. dengan maknanya tadi apa? Al-Hifz ya, Ar-Raqib wal Hafid ini mendorong seorang mukmin untuk menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya dan juga menjaga hatinya. Dia akan senantiasa mengontrol dirinya. Tidak muncul perbuatan-perbuatan yang sekecil apapun, tersembunyi sekalipun yang membuat Allah murka. Yang membuat Allah marah. Tidak keluar darinya ucapan-ucapan niat-niat yang itu membuat Allah murka. Jadi dia mengontrol dirinya. Ini masuk dalam makna-makna muraqabah. Mana-mana murah muraqabah. Nah, hingga dalam keadaan bagaimanapun dia selalu berada merasa diawasi oleh oleh Allah. Nah, antum para tolabah yang sudah hafal ayat-ayat ini, inilah maknanya ya maknanya tidak satupun yang kita lakukan yang kita ucapkan itu lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga bagaimana tadi disebutkan tiga sifat yang itu terkumpul di dalam nama Al-Muhaimin, maka hendaknya seorang mukmin memiliki pula Nah, artinya Allah itu yuhib enam. Uh, alim yuhibbu al ulama. Nah, yuhibbu al ulama. Allah menyebut yang maha alim, maha mengetahui dan mencintai para ulama. Maka berusaha lah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada para ambiyah dan Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Nah. Tambah lagi misalnya dengan nama dengan yang ditunjukkan oleh sifat ataupun yang dari nama tersebut mengandung apa namanya? makna al-ilm, makna al-qudrah, kemudian ada sifat muadzabah, tekun dan terus menerus maka juga seperti itu hendaknya seorang yang beriman kepada kepada nama tersebut. Nah, beribadah kepada Allah dengan berupaya untuk betul-betul yakni nah merasa dirinya diawasi oleh Allah dan bergantung hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu nama nama Allah Al-Muhaimin. Nama ini bukan nama yang mutlak bagi Allah. Nah disebutkan tadi nama tersebut diberikan pula oleh Allah kepada kitabnya Al-Quran dikatakan oleh Allah muhaiminan. Yani Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai batu ujian pembanding bagi kitab-kitab suci lainnya. Nah, jadi saksi kalau oh, dikasihkan kepada nama tadi, makna tadi asyahid, maka Al-Quran adalah saksi bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, ya, menjadi saksi kebenaran kitab-kitab yang ini kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. <clears throat> Artinya apa? Kalian para ahlul kitab, kalau kalian memang ingin tahu tentang At-Taurat yang asli, Injil yang asli, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu mengandung semua yang apa yang ada di dalam yang diturunkan oleh kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa ada di dalamnya. Tauhidullah, akhlakul karimah. Ya. Nah, diajarkan di dalamnya. Wa idza khadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa qulu lin-nasi husnan. Kan ada yang itu. والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ada di dalam Al-Quran di dalam Taurat juga diperintahkan seperti itu keadilan nah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul abqa inna hadha la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa Itu isinya Al-Quran. Itu isinya Taurat. Yang asli. Ya. Nah. Makanya banyak orang, mereka yang butuh untuk mendalami, mengerti tentang yakni hakikat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang maksud Allah menciptakan alam semesta. Kemudian mereka mempelajari, menemukan pula nah, kitab ya, Taurat yang asli, ya mereka nah itu mudah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kegelapan yang kata mereka zaman abad ke-6 tersebut, segelintir orang yang mengerti tentang Taurat dan Injil. Orang-orang yang ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Pendeta. Nah, Yahudi ya, yang masih berpegang dengan sisa-sisa peninggalan Nabi Musa. Nah, beriman akan datang nanti. Seorang nabi di akhir zaman. Tempat kelahir tempat hijrahnya di sini. Disebutkan tempat hijrahnya itu daerah-daerah yang penuh dengan pokok kurma. Nah. Ya. Kemudian disebutkan juga dia bertemu kemudian dengan seorang pendeta Nasara. Nah, yang menyebutkan juga demikian akan datang nanti. Ya. Nah, sampai ketika Rasulullah menerima wahyu ada Waraqah bin Naufal yang pelajari kitab yang nah, sebagian besarnya sudah artinya banyak yang sudah berubah tapi masih banyak hal-hal yang nah, terjaga itu yang diimani oleh Al-Waraqah bin Naufal termasuk di dalamnya tanda-tanda datangnya Nabi kita Muhammad SAW sehingga ketika muncul beliau di Madinah Abdullah bin Salam al-Yahud langsung beriman ketika seketika itu juga. Huyai bin Akhtab disebutkan dalam sirah bersama saudaranya, paman ibunda kita Sofia, saudara Huyai datang ke Madinah melihat Rasulullah SAW. Pulang-pulang Huyai bin Akhtab merasa galau. Ditanya oleh saudaranya, betul dia karena Huyai ini lebih berilmu. Betul dia, betul. Terus kenapa kita nggak beriman? diam. Oh ya, kenapa? Gengsi. Kenapa kok enggak dari keturunan Yakub? Nah. Ya? Nah. Sampai sampai mati. Qatallallah. Beliau. Nah. Qatalahumullahu anna yufakun. Nah, ini mereka Bukan mereka tidak tahu, makanya Allah mengingatkan seperti itu tentang mereka. Alladzina ya'rifun, alladzina yatluna al kitaba alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Al-Quran, tentang tanda-tanda nubuah, tentang Muhammad wasallam itu lebih tahu mereka. Sebagaimana mereka tahunya tentang anaknya. Dari ratusan orang bisa dia kenali anaknya. Seperti itu mereka mengenal tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alanatullahi alal kafirin. Nah, orang yang ingkar. Ini mereka. Makanya di dalam banyak ayat Sampai Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah, ayo mubahalah dengan mereka. Nah, nggak berani mereka karena mereka sendiri ragu dengan nah, bayangan tahu. Nah, nah, cuma memang nah mereka masih terpelihara ada walaupun tidak banyak mungkin masih ada di antara mereka abnaul Yahud ini orang-orang yang memang fitrahnya masih ya masih masih artinya masih terjaga ada ya insya Allah masih ada di antara mereka ya nah mereka yang dari kalangan itu yang mudah untuk beriman itu biasanya masih seperti itu di zaman Rasulullah Abdullah bin Salam ya nah dan yang lain setelah itu ada Kaab al Akbar yang berpenyakit lebih banyak lagi. Nah. nah, kemudian terkait dengan hak Allah, nah, disebut juga bahwa Allah itu muhaimin, yakni Allah menjaga seluruh makhluknya. Baik amalan, rezeki, maupun ajal. Baik amalan, rezeki maupun ajal. Penjagaan tersebut penjagaan tersebut adalah dengan pengawasan penguasaan dan pemeliharaan. Ini tidak hanya sekedar menjaga, mengawasi, menguasai, dan memelihara, mengayomi. Nah tentu saja makna-makna ini mengandung makna adanya ilmu. Yang itu semua kembali kepada kesempurnaan, kekuasaan dan pemeliharaan Allah. Nah, ini kembali kepada sifat perbuatan Allah. Nah. nah. dari sini makanya dikatakan ya tidak ada satupun yang merasa aman dari rencana Allah. Nah, jika dia menyalahi perintah dan larangan Allah, jangan merasa aman. Nah, jangan merasa aman. Karena Allah tadi seperti dikatakan oleh Syekh Sa'di, muttali' ala khafaya al-umur wa khabaya as-sudur. Mengetahui semua yang tersimpan di dalam sudut hati kita yang paling dalam sekalipun. Dan ingat, Allah sudah menyatakan yauma tublas sarair bahwa Allah mengenai nanti hari hati-hati hari ketika nanti dibongkar semua rahasia. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Mana kita tidak punya tidak punya alasan lagi, tidak punya tempat untuk mengelak. Sekarang kita mengakui mungkin cacat nama kita sebentar ketika kita taubat. Orang pun tahu kalau kita punya saudara, kadang-kadang sebagian orang merasa bahwa ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam dosa, dia sudah seudon bahwa saudaranya akan menjadikan ini sebagai Nah, bahan. Ya memang kekhawatiran itu juga beralasan. Tapi kalau dia berada di lingkungan orang-orang yang memang dia ketahui adalah orang-orang yang Masya Allah nah, ya diakui keilmuannya, ketakwaannya. Nggak mungkin. Nah, nggak, nah, pantasnya dia punya perasaan seudon bahwa cacat itu akan menjadi bahan buat mereka untuk menyingkirkan dia tidak. Kalau dia merasa punya dalam satu kelompok, dalam satu nah, ya, lembaga lingkup lah. Nah, entah grup atau apa. Yang mereka adalah orang-orang yang dikenal takwanya, akhlaknya yang baik. Nah, cacat ia dalam keadaan dia bergabung bersama mereka, itu cacat bagi mereka semua noda itu menjadi enam corangan buat mereka semua. Itu lebih sempit, lebih luas lagi kalau memang betul-betul dalam sebuah ya tempat. Mereka adalah orang-orang yang mukmin. Cacat itu adalah cacat bagi mereka semua. Aib itu adalah aib bagi mereka semua. Makanya mereka berusaha untuk membersihkan, menutupi aib ini. Mengingatkan mereka karena mereka sadar bahwa mereka itu seperti orang yang dalam perahu. orang yang dalam perahu itu kalau sudah tidak di, kalau satu dibiarkan untuk melubangi kapal dengan alasan khawatir mengganggu yang di atas, dia karam yang lain juga semua tenggelam. Celaka semua. Kalau dia berhasil diselamatkan semuanya selamat. Ya dimarahi apa boleh buat. Makanya dalam satu batang tubuh kaum muslimin itu kaum mukminin noda yang terjadi ya itu bukan kemudian di nah kalau dalam seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kasih sayang kaum mukminin itu betul-betul seperti satu batang tubuh idza tada'a minhu idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasadi bis-sahr wal huma wal humma au kama Ketika satu batang tubuh, satu anggota itu tersakiti, mengeluh, telinganya yang kanan sakit. Semua merasakan meriang dan panas tidak bisa tidur. Jempol kaki juga akan merasakan tidak enak. Bawa berjalan pun tidak mau. Telinga kiri nggak ada pernah nggak pernah bertemu dengan telinga kanan. Itu pun merasakan penderitaan yang, yang dialami oleh telinga kanan. Nah, Ya, mata seperti itu. Maka seperti itu juga kita sendiri juga. Ketika ternoda tangan kita itu pun tidak langsung kita buang, kita kupas kulitnya. Kita nah potong tangan tersebut untuk hilang noda tersebut. Dibersihkan. Kadang mungkin dengan siramin air selesai. Kata Ibnu ini perumpamaan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam dalam kumpulan Majmu' Fatwa beliau. Nah, seperti itu dalam bentuknya dalam satu batang tubuh. Nggak bisa dengan air ya dengan sabun tambah sedikit gosok. Belum juga hilang dengan kain lebih kasar sedikit. Nah, nggak ada kemudian nggak bisa ya, di, udahlah potong aja, nggak ada. Ini kaum mukminin. Itu akhlaknya salafi ya ahlu sunnah seperti itu satu sama lainnya. Nah, bukan jadi bahan. Nah, ya, nah. <clears throat> ada kadang-kadang antara hamba Allah yang berdoa kepada Allah supaya jangan sampai dia mengetahui aib saudaranya. Sebagaimana dia pun ingin Allah menutupi aib aibnya. Taib. Nah ini nama Allah Al-Muhaimin. Nah untuk ya, lebih berat lagi buat mereka yang hafal Al-Quran. Nah, ada disebutkan dalam ayat tersebut. Salah satu yang mereka hafal. Allah itu Al-Muhaimin. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Baik, yang terkait juga dengan nama ini, insya Allah Al-Muhit. Al-Mujib sudah ya, Al-Muhit. Al-Muhit, wallahu muhitum bil kafirin. Nah, Masalah Allah yang يوفقنا لما